Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan berbekal takwa itu maka seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Terutama ma'asyal muslimin saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Marilah di dalam memeriahkan bulan yang sangat mulia dan sangat agung ini senantiasa kita mendekatkan diri kita juga dan menebalkan rasa cinta kita juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperbanyak salawat kepada beliau karena makna salawat kepada beliau itu banyak sekali bukan sekedar mengucapkan salam kepada beliau tapi hikmah dibalik membaca salawat itu sangat banyak antara lain yaitu siapa orang yang banyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah berkenan untuk mengampuninya mudah-mudahan di dalam keseharian kita tidak segan-segannya dan tidak bosan-bosankah kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin banyak sebenarnya kalau kita mengkaji tentang apa itu rasa cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya hari-hari kita ini masih sangat kurang. Kalau kita melihat dan berkiblat kepada bagaimana dulu atau konon para sahabat radhiyallahu taala anhum mencintai beliau sepenuhnya, totalitas. Dengan benar-benar mencintai yang sangat luar biasa, tidak memilah-milah Bahkan sebagian sahabat itu merasa di waktu-waktunya itu kurang sekali. 24 jam itu merasa kurang panjang kalau sudah berbicara tentang cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala Beliau pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku ini mencintai dirimu lebih dari segala macam apa yang ada kecuali terhadap diriku sendiri. Masyaallah muslimin, kalau kita bicara diri sendiri atau cinta kepada pribadi itu lumrah dan bukan suatu yang dibuat-buat. Ada orang mencintai dirinya sendiri. Sebagai gambaran misalnya, ada seorang yang mempunyai sebut saja uang satu juta dia ingin membelanjakan untuk keperluan diri sendiri. Maka sampai habis pun ya tidak masalah karena memang milik sendiri dan dia cinta kepada dirinya sendiri. Kalaupun ada orang lain misalnya ingin minta bagian, ya barangkali diberi karena orang ini orang dermawan. Tapi jarang orang itu sedermawan orang sekalipun memberikan semua hartanya kepada orang tersebut dan melupakan dirinya sendiri. Ini jarang terjadi ya paling-paling memberikan misalnya 100 ribu barangkali demikian itu sudah banyak kalau orang tersebut memiliki uang satu juta barangkali demikian juga yang dipikirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya Rasulullah aku ini mencintai dirimu lebih dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri apakah sudah benar demikian ya Rasulullah Kata Nabi lama ya Umar, belum ya Umar, belum benar itu. Engkau harus belajar mencintai aku, aku di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi dari dirimu sendiri. Maka Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab, kalau demikian ya Rasulullah, mulai saat sekarang aku mencintai engkau jauh lebih besar daripada mencintai diriku sendiri. Artinya Sayyidina Umar benar-benar mencintai Nabi dengan totalitas tanpa batas apapun. Maka Nabi mengatakan al-ana al-ana ya Umar, ya sekarang ini, sekarang ini engkau benar-benar mencintai diriku alias sempurna iman Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini luar biasa batasan yang sangat luar biasa. Suatu saat Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita kok perlu masuk surga? Kemudian Nabi bertanya, ada apa? Wahai Tuhan, kok engkau bertanya demikian? Maka Sina Tuhan mengatakan, Ya Rasulullah, kalau nanti dari kiamat dan engkau mendapatkan tulisan atau buku tulisan amalmu penuh dengan kebaikan dan engkau juga sudah dijanjikan oleh Allah akan menempati surga yang paling tinggi, maka mahmuda. Lantas bagaimana kami Engkau nanti bersama dengan para ambia yang lain. Sedangkan kami ini termasuk orang-orang yang tidak banyak memiliki catatan amal baik. Kalaupun kami masuk surga, tentunya kami pada tingkat yang terbawah. Ya Rasulullah, kalau demikian apa tujuan masuk surga? Padahal keinginan kami ini hanya untuk bersamamu. Kalaupun demikian ya Rasulullah sebaiknya kita hidup saja di Madinah. Kita duduk bersama, belajar bersama, sholat berjamaah bersama. Tidak penting masuk surga. Karena kami hanya ingin bersama wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai. Maka Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai Nabi dengan totalitas tanpa batas apapun. Subhanallah begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhu cara mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hari-hari mereka ini benar-benar diperuntukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperuntukkan untuk beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus estafet yang demikian masyarakat muslimin Para imam-imam terdahulu dalam rangka mencintai Nabi mereka totalitas. Pernah suatu saat Sayyidina Malik ibn Anas radhiyallahu taala Imam Malik itu beliau biasanya kalau mengajar hadis beliau duduknya persis seperti duduknya orang tasyahud akhir dan tidak berubah dari duduknya semacam itu tak kalau beliau mengajarkan hadis. Suatu saat Tiba-tiba wajah beliau itu memerah padam. Dan beliau Sayyidina Imam Malik radhiyallahu taala tidak bergerak sehingga murid-murid atau jamaahnya ini penasaran dan merasa khawatir terhadap kesehatan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian para muridnya bertanya, "Wahai Imam, ada apa? Gerangan. Kok wajahmu tiba-tiba merah padam, tidak seperti tadi?" Maka Imam Malik meminta kepada salah satu sahabatnya, engkau datanglah ke belakang punggungku dan tolong engkau ambil ada sesuatu yang menggigitku. Tatkala dilihat ternyata kala jengking yang menggigit beliau radhiyallahu taala anhu. Itu pun Sayyidina Imam Malik tidak bergerak dari duduknya karena takdiman lil Habibil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara para ulama-ulama salaf terdahulu untuk mengaplikasikan rasa cinta dan penghormatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Sayyidina Imam Malik juga tatkala ada seorang yang ingin meriwayatkan hadis dari beliau. Biasanya kalau ada tamu datang kemudian bertanya tentang fikih atau hukum halal dan haram, maka Imam Malik radhiyallahu taala anhu biasanya ini sholat terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat sunnah, barulah beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah yang bertanya. Tapi kalau ada orang yang bertanya atau ingin meriwayatkan hadis dari beliau radhiyallahu taala anhu, maka Imam Malik sebelumnya adalah sholat sebelumnya adalah mandi besar seperti mandi junub kemudian sholat dua rakaat Kemudian beliau memakai pakaian terbagusnya dan menggunakan imamah yang paling dihormatinya. Kemudian bertatoyuk, yaitu berwangi-wangian. Barulah beliau menghadap kepada orang yang mau bertanya tadi. Kemudian bersiwak, barulah beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ditanya, wahai imam, kenapa? Tatkala engkau menjawab pertanyaan tentang hukum-hukum agama yang sifatnya dunia atau istihad maka engkau hanya cukupkan untuk berwudu dan sholat dua rakaat kemudian menjawab pertanyaan itu tapi kenapa kalau engkau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam engkau harus mandi janabah terlebih dahulu kemudian engkau berwangi-wangian menggunakan pakaian yang terbaik berimamah yang sangat terhormat kemudian bersiwak dan baru menjawab maka Imam Malik mengatakan, tahukah engkau bahwa lafat yang aku ucapkan ini konon keluar dari lisan orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah penghormatan beliau-beliau ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sangat memakan waktu dan tidak sempat orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir yang lain-lain apalagi hal yang negatif. Apalagi seperti sekarang ini kita berada pada bulan Maulid, sebagian orang iseng-iseng mengucapkan selamat Natal, naudzubillah min dzalik. Suatu yang tidak patut diucapkan oleh umat Islam. Apa itu di koran, apa di televisi atau di mana saja. Padahal kalau orang tersebut mengaku Islam benar-benar dan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti tidak akan mendapati waktu luang guna untuk mencintai dan mempelajari siapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakat kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tauladan yang baik. Di samping Nabi begitu hebatnya mengajari para sahabatnya dan juga para sahabatnya hidup bersama Nabi dengan penuh kecintaan yang luar biasa, maka hal-hal demikian ini dipelajari bisa menumbuhkan rasa cinta kita yang mendalam di hati ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, ada umat Islam yang benar-benar mengaplikasikan cintanya semacam itu, maka janji dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, insya Allah akan terkabulkan. Mudah-mudahan kita senantiasa telah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ja'an Allah iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم